Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Ibn Ajurrum rahimahullahu ta'ala Bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini isim rafa' yang kedua setelah sebelumnya telah kita pelajari isim rofa yang pertama, isim yang dibaca rofa yaitu fa'il. Sekarang kita masuk pada isim yang di rofa yang kedua yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau lebih dikenal pula dengan sebutan naibul fa'il. Qala syarih berkata pensyarah innama ata bihadzal babi aqiba babil fa'ili لأن حكمه كحكم الفاعل في وجوه كثيرة Sesungguhnya Ibnu Ajurum mendatangkan bab ini setelah bab fa'il dikarenakan hukumnya hukum maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya itu seperti hukum fa'il pada sisi-sisi yang banyak. Nah, sehingga langsung disebutkan bab ini setelah bab fa'il dikarenakan keduanya memiliki keserupaan dalam beberapa hukum. Qala al-Imam Ibn Ajurrum rahimahullahu taala wa huwa al ismul marfuu alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Definisinya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il adalah isim yang dirofa' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Isim yang dirafa' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yakni dijelaskan oleh pensyarah di sini annal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu innama yakunu marfu'an idza lam yakun ma'ahu fa'iluhu bahwasanya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya itu dirafa apabila tidak ada fa'ilnya. Tidak ada bersamanya fa'il. Walidhalika qila fihi al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Oleh karena itu disebut nam isim ini disebut maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ay lam yuzkar fa'iluhu. Yani tidak disebutkan fa'ilnya. Falau dzukira falau dzukira fa'iluhu lakana al-maf'ulu mansuban. Seandainya disebutkan fa'ilnya, maka maf'ul tersebut dinasab. Nah, dikarenakan hukum asal maf'ul bih itu dinasab. Nah, namun dikarenakan fa'ilnya tidak disebutkan maka maf'ul bih tersebut menggantikan posisi fa'il sehingga yang semula dinasab menjadi dirofa. Nah, Kala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala menyebutkan enam cara merubah fiil ketika fa'ilnya dibuang. Maka di sana fiil mengalami perubahan ketika fa'ilnya dibuang. Qala fa kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka jika fiilnya berbentuk madhi maka di dhammah huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Qala syarih berkata pensyarah yakni annaka idza aradta an al fi'la lima lam yusamma fa'iluhu fala budda an tughayyira awwalahu wal harf alladhi qabla akhirih. Yani engkau apabila ingin membuat fi'il yang mana tidak disebutkan fa'ilnya atau fi'il majhul lebih dikenal dengan fi'il majhul bagaimana cara membuat fi'il majhul maka fala budda harus an tughayyira awwalahu maka harus engkau merubah huruf awalnya dan huruf sebelum terakhir. Nah, ini cara membuat fi'il majhul ketika fi'ilnya fi'il madhi. Huruf awal dan huruf sebelum akhir itu dirubah. al كان الفعل ماضيا ضممت wa kasarta ma qabla akhirih. jika fi'il majhulnya fi'il majhul tersebut fi'il madhi maka engkau mendomah huruf awalnya dan mengkasrah huruf sebelum terakhirnya. Fatakulu fi dharaba duriba. Sehingga engkau katakan pada fi'il dharaba menjadi duriba. Naam. Fi'il dharaba itu fi'il ma'lum. Yang disebutkan fi'ilnya. Ah, yang disebutkan fa'ilnya. Ketika fa'ilnya dibuang kemudian maf'ul bi menggantikan posisi fa'il otomatis fi'ilnya juga harus dirubah. Jika fi'ilnya madhi maka huruf pertama di dhammah dan huruf sebelum akhir itu di kasrah. Yang awalnya dharaba menjadi duriba. Wa fi istakhraja ustukhrija dan pada contoh istakhraja menjadi ustukhrija. Naam. Untuk istakhraja ini dikarenakan dia enam sudasi terdiri dari enam huruf maka ada cara khusus untuk merubahnya menjadi fi'il fi'il majhul yakni huruf yang ketiga di dhammah di sini huruf taknya di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasrah yakni huruf ra menjadi ustukhrija wa fi syariba syuriba dan pada fi'il syariba menjadi syuriba ketika dirubah menjadi fi'il majhul. <clears throat> Qala fas <clears throat> Qala fal kasratu allati kanat fi ra'i min syariba ghaira al kasratu allati fi ra min syuriba. <clears throat> Maka kasrah yang ada pada ra fi'il syariba itu berbeda dengan kasrah yang ada pada ra dari fi'il syuriba. Nah, kita lihat di sini fi'il maklum antara fi'il maklum dan fi'il majhul sama harokat roknya. Syariba dan syuriba ini secara zahir. Namun pada hakikatnya itu berbeda. kasroh pada fi'il maklum syariba dengan kasroh pada fi'il majhul syuriba itu berbeda. Nah, Untuk fi'il syariba kasroh roknya itu memang kasroh pada awal pembentukannya. Pembentukan fi'il syariba fi'il maklum itu roknya kasroh memang. Orang Arab mengucapkannya demikian. Namun ketika dirubah menjadi fi'il majhul, kaidahnya apa? Di huruf awalnya, di kasrah huruf sebelum terakhirnya menjadi syuriba. Sehingga kasrah pada fi'il majhul syuriba ini adalah kasrah ketika di menjadi apa? Kasrahnya fi'il majhul. Nah, kasrah dikarenakan dia fi'il majhul. Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurru mengatakan wa in kana mudhari'u wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jika fi'ilnya mudhari' maka di dhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Fatakulu maka engkau katakan fi yadribu pada fi'il yadribu yudrabu. Yadribu ini fi'il ma'lum yang disebutkan fa'ilnya. Ketika dimajhulkan fi'ilnya yakni tidak disebutkan fa'ilnya menjadi yudrabu. Yaknya yang semula fathah di dhammah, ra yang semula kasrah di fathah. Wa fi yastakhriju yustakhraju. Dan pada fi'il yastakhriju menjadi yustakhraju. Wa fi yashrabu yushrabu dan pada fi'il yashrabu ketika dirubah menjadi fi'il majhul menjadi yushrabu. Naam. Fal fathatu allati kanat fi yashrabu ghairul fathati allati fi yushrabu. Maka fathah pada yang terdapat pada fi'il yashrabu, yakni pada ra yashrabu, itu berbeda dengan fathah yang ada pada ra yushrabu. Nah, walaupun secara zahir sama-sama roknya di fathah antara fi'il ma'lum dan fi'il majhulnya, namun itu berbeda pada hakikatnya. Rok yang ada pada fi'il ma'lum yashrabu itu rok pada awal pembentukannya memang demikian. Orang Arab mengucapkannya pada fi'il ma'lum. Yashrabu artinya meminum. Yashrabu Zaidun al-labana. Zaid meminum susu. Fi'ilnya maklum dikarenakan fa'ilnya disebutkan. Ketika failnya dibuang, tidak disebutkan failnya, maka otomatis fiilnya juga dirubah. Di huruf awalnya dan dikas di, di fathah huruf sebelum akhirnya dikarenakan berbentuk mudhari menjadi yushrabu sehingga ra pada yushrabu itu ra dikarenakan dia fiil majhul. <clears throat> nah, fathah yang ada pada ra yushrabu itu merupakan merupakan fathah yang sudah dirubah dikarenakan dia fathah fathah merupakan fathahnya adalah fathah fi'il majhul sehingga dimanakan yusrobu artinya diminum yusrobu al-labanu misalnya susu tersebut diminum failnya dibuang <clears throat> Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengatakan wa huwa ala qismaini naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ada dua macam zahirin wa mubmalin. Ada yang berbentuk isim zahir, ada yang berbentuk isim dhamir. Qala pensyarah menjelaskan hadza mithlu ma taqaddama fil fa'il. Ini semisal dengan apa yang telah lewat pada fa'il. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala fa zahiru nahwu qaulika. Maka maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya yang berbentuk isim zahir contohnya ucapanmu duriba zaidun Zaid dipukul. Zaidun di sini dirofa, tanda rofanya dhammah dikarenakan dia isim mufrad dan dia di sini sebagai naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Wa yudrabu Zaidun. Zaid dipukul. Wa ukrima Amrun. Ya Amr dimuliakan. Wa yukramu Amrun. Ya Amr dimuliakan. Fiilnya berbentuk mudhari'. Fadhuriba fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Maka fi'il duriba adalah fi'il madhi yang dibentuk dikarenakan dia tidak disebutkan fa'ilnya atau disebut dengan fi'il majhul. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhammah huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Wa Zaidun fi'l wa Zaidun maf'ulun lam yusamma fa'iluhu. Dan Zaid itu maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. rafa Wa yukramu fi'lun mudhari'un lam yusamma fa'iluhu. Dan fi'il yukramu, yukramu amrun, yukramu itu fi'il mudhari' yang tidak disebutkan fa'ilnya atau fi'il majhul. Lindimami awwalihi wa fathi ma qabla akhirih. Dikarenakan huruf awalnya di dhammah dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Wa amrun maf'ulun lima lam yusamma fa'iluhu. Wa amrun maf'ulun lam yusamma fa'iluhu dan amr itu maf'ul bih yang tidak disebutkan maf'ul uh, yang tidak disebutkan fa'ilnya atau di i'rab naibul fa'il pengganti fa'il. Wa kadzalika duriba az-zaidani wa yudrabu az-zaidani. Demikian pula contoh duriba az-zaidani dan yudrabu az-zaidani. Di sini naibul fa'ilnya berbentuk musanna. Dirofa dengan tanda alif. Wa duriba zaiduna wa yudribu zaiduna. Duriba zaiduna wa yudrabu zaiduna. Az-zaiduna di sini naibul fa'il berbentuk jamak mudzakkar salim. Dirofa dengan tanda wawu. Wa ukrima akhuka wa yukramu akhuka. Akhuka di sini dirofa Tanda rafa'nya adalah wawu dikarenakan dia termasuk al-asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum melanjutkan <clears throat> wal mutmaru nahwu qaulika adapun yang berbentuk dhamir naibul fa'il yang berbentuk dhamir contohnya ucapanmu duribtu wa duribna wa duribta wa ma asbaha dzalik ya duribtu tu itu sebagai naibul fa'il dimanakan aku dipukul waduri bena kami dipukul na ini dhamir sebagai naibul fa'il waduri beta engkau dipukul ta dhamir ta ini sebagai maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dan yang semisal dari itu mim baqiyatil musuli pensyarah kan menjelaskan yakni semisal itu dari contoh-contoh yang ada kaduri beti Contoh yang lain seperti duri beti, Engkau perempuan dipukul. Wa betuma, Kalian berdua, laki-laki maupun perempuan, dipukul. Wa betum, Kalian, para laki-laki dipukul. Wa duribatunna. Kalian, para perempuan dipukul. Wa ba, Ya, dan dia dipukul. Laki-laki. Wa duribat. Ya, dan dia perempuan dipukul. Wa ba, Ya, dan dia dua orang laki-laki dipukul. Waduri baca ya, dan dia dua orang perempuan dipukul. Waduri bu dan mereka para laki-laki dipukul. Waduri waduri benak ya, dan dan mereka para perempuan dipukul. Ini semuanya contoh-contoh naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Qala wa inna qatasara 'ala al-amsilati 'ala al-amsilati ats-salasati duna duna ma baqiya litaqaddumiha fi babil fa'il. Sesungguhnya Ibnu ajurum mencukupkan dengan penyebutan tiga contoh. yakni Ibnu ajurum hanya menyebutkan duri duri duribana dan duri duributa. Tanpa menyebutkan dhamir-dhamir yang lain litaqaddumiha fi babil fa'il dikarenakan telah lewat pada bab fa'il wala yadhharu fil mutmarati i'rabun dan tidak nampak pada isim dhamir itu i'rab li'annaha mabniyatun dikarenakan dhamir semuanya mabni kama taqaddama fil fa'il sebagaimana telah sebagaimana yang telah lewat pada bab fa'il nah sehingga kita katakan pada contoh duri betu tu itu sebagai naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dia mabni dhammah berada pada posisi rafa' sebagai maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu atau sebagai naibul fa'il. Itu cara mengi'rabnya. Wallahu taala alam suwab. Kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.